السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. ورزقا طيبا وعملا متقبلا Ya Allah Aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat Rizki yang baik Dan amal yang diterima Ya bersama-sama اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai Kembali kita duduk setelah sholat maghrib menunggu sholat insya. orang siapa yang sholat berjamaah di masjid, kemudian menunggu sholat sampai sholat, maka malaikat senantiasa mendoakannya. Allahumma lahu, Allahumma rahamhu. Allahumma gfir lahu, Allahumma rahamhu. Ya Allah ampunilah dia, Ya Allah rahmatilah dia. Ya Allah ampunilah dia, Ya Allah rahmatilah dia. Jadi duduk kita setelah sholat ini menunggu sholat isya senantiasa dimohonkan ampun oleh para malaikat dan senantiasa dimintakan rahmat oleh malaikat. Semoga kita termasuk di dalamnya. Adapun pelajaran kita sekarang masuk bagian yang ketiga halaman 13 dari buku Jalan Golongan yang Selamat. Bagian yang ketiga <clears throat> diberi judul ciri-ciri golongan yang selamat. Bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama, golongan yang selamat jumlahnya sangat sedikit di tengah banyaknya umat manusia. Makanya siap-siaplah kalau kita berdakwah mengajak manusia ke jalan golongan yang selamat, pengikutnya banyak sama dikit? Sedikit. Memang ciri-cirinya begitu. Makanya jangan sedih kalau jumlahnya cuma sedikit. Golongan yang selamat jumlahnya sangat sedikit di tengah banyaknya umat manusia. Tentang keadaan mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, طوبى للغرباء أناس صالحون في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم Keuntungan besarlah bagi orang-orang yang asing yaitu orang-orang saleh di lingkungan orang yang banyak yang berperangai buruk, orang yang mendurhakai mereka lebih banyak daripada yang menaati mereka. Hadis riwayat Ahmad dan hadis ini sahih. Jadi Nabi saw menjelaskan golongan yang selamat di akhir zaman Kata beliau, unasun salihun. Orang-orang yang saleh. Siapa sih orang yang saleh? Orang yang saleh adalah orang yang beramal saleh. Orang saleh apa, Bu? Orang yang beramal saleh. Apa sih amal saleh? amal yang terpenuhi dua syarat. Syarat pertama ikhlas karena Allah. Syarat yang kedua sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Syarat pertama apa? Ikhlas karena Allah. Syarat yang kedua sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Itu dua syarat apa? Amal soleh. Apabila kita sudah mengamalkan amal saleh, maka jadilah kita orang saleh. Jadi orang saleh adalah orang yang beramal saleh. Amal saleh adalah amal yang terpenuhi dua syaratnya. Ikhlas, banyak orang yang beribadah ikhlas. Tetapi tidak mengikuti contoh yang dicontohkan Rasulullah maka bukan amal soleh, tapi amal salah. Nggak ada contohnya. Jadi orang yang selamat itu mereka orang-orang soleh. Fi unasin su'in kesir Di tengah-tengah orang yang buruk yang jumlahnya banyak. Banyak jumlahnya. Tetapi mereka orang-orang yang buruk karena amalnya tidak soleh. Amalnya yang penting ikhlas, yang penting niatnya. Padahal yang penting ikhlas, yang penting niatnya dan caranya. Gak boleh niat doang yang baik. Niat yang baik, caranya juga harus baik. Ada orang ngerampok, tapi hasil rampokannya dibagi-bagi kepada fakir miskin. Niatnya ngerampok buat nolong orang miskin. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Niat baik tapi caranya tidak baik. Ibadah juga begitu. Niatnya harus baik, caranya juga harus baik. Niatnya sih biar menjaga sholat, jangan terlambat. Tapi duhur jam 11 siang boleh apa tidak? Tidak boleh karena tidak ada contohnya. Contohnya setelah masuk waktu. Mereka jumlahnya sedikit di tengah orang-orang yang banyak, mayyasihim aksar mimma yuti'uhum. Orang yang mendurhakai lebih banyak daripada yang mentaati. Banyakan yang musuhin daripada yang ngikutin. Itu ciri-ciri golongan yang selamat. Kebanyakan orang lain agamanya. Beda agamanya. Ini mah aliran keras. Dan lain-lain. Orang pada memusuhi. Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah memuji mereka. Dan firmannya surat Sabah ayat 13. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ Dan sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi jumlah mereka itu sedikit. Walaupun kita berdakwah pagi, sore, siang, malam, tetap saja pengikutnya sedikit. Walaupun kita siarkan lewat radio, kita siarkan lewat televisi dakwah ini, tetap saja pengikutnya sedikit. banyakan yang menyimpang. Yang kedua, golongan yang selamat banyak dimusuhi oleh manusia. Makanya kalau kita mau mengikuti jalan golongan yang selamat, siap-siap dimusuhi. Kalau kita nggak siap dimusuhi, maka mundur secara teratur. Ini kalau saya ngikutin ajaran begini, bisa-bisa saya nggak punya tetangga nih. Kalau saya mengikuti ajaran begini, bisa-bisa saudara jadi musuh nih. Tidak sanggup menghadapi agama yang lurus ini. Apa-apa bid'ah, apa-apa haram. Ya itu. Agama apaan ini? Orang akan seperti itu. Golongan yang selamat banyak dimusuhi oleh manusia. Difitnah di fitnah oh ini pemecah belah umat. Sedang mengajak kepada jalan yang lurus di pisau oh ini pemecah belah umat. Dan dilecehkan dengan gelar dan sebutan yang buruk. Wah oh, ini Kang Wahab ini. Ajaran Wahabi. Gitu. Akan difitnah seperti itu. Nasib mereka seperti nasib para nabi yang dijelaskan dalam firman Allah Taala وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن yuhi ba'duhum ila ba'din sukhrufal qawli hurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh dari setan-setan dari jenis jin maupun setan dari jenis manusia. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jadi nabi itu ada musuhnya. Musuhnya jin dan manusia. Begitu juga para pengikut nabi pasti akan dimusuhi oleh kaum jin dan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya ketika mengajak kepada tauhid, beribadah kepada Allah saja, jangan nyembah kuburan. Beribadah kepada Allah jangan nyembah pohon besar, jangan menyembah gua keramat. Maka oleh kaumnya beliau dijuluki sebagai tukang sihir lagi pendusta. Padahal sebelumnya mereka memberi julukan As-Sadiqul Amin. Yang jujur lagi terpercaya. Jadi kalau kita berdakwah mengajak kepada tauhid yang lurus, yang benar, kita akan dituduh orang gila, kita akan dituduh orang yang kuno, kita akan dituduh orang yang tidak mengikuti peradaban zaman dan lain-lain tuduhan. Maka hendaknya kita bersikap seperti sikap para nabi, sabrun jamilun, kesabaran yang indah. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ketika ditanya tentang golongan yang selamat siapa sih golongan selamat beliau menjawab mereka adalah orang-orang salaf dan setiap orang yang mengikuti jalan para salafus saleh Siapa salafus saleh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan setiap orang yang mengikuti jalan petunjuk mereka. Jadi golongan selamat adalah golongan yang mengikuti jalannya Rasulullah, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Itulah sebagian dari manhaj dan ciri-ciri golongan yang selamat pada pasal-pasal berikut akan dibahas masalah akidah golongan yang selamat. Yaitu golongan yang mendapat pertolongan. Semoga kita termasuk mereka yang berakidah firqatun najiyah golongan yang selamat ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya. <clears throat> Siapakah At-Taifah Al-Mansurah? Kelompok yang mendapat pertolongan itu? Untuk mendapat jawaban, siapakah Taifah Al-Mansurah yang bakal mendapat pertolongan Allah? Marilah kita ikuti uraian berikut ini. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله senantiasa ada sekelompok dari umatku yang memperjuangkan kebenaran tidak membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka sehingga keputusan Allah datang. Hadis riwayat Muslim. Kelompok yang ditolong oleh Allah cirinya pertama la tazal, senantiasa ada. Enggak pernah punah. Ciri yang kedua, zahirina 'alal haq. Senantiasa menampilkan kebenaran tidak pernah takut. Yang sunnah dibilang sunnah, yang bid'ah dibilang bid'ah. Yang tauhid dibilang tauhid, yang syirik dibilang syirik. Yang mungkar dibilang mungkar, yang ma'ruf dibilang ma'ruf. Ini cirinya zahirina 'alal haq. Haram dibilang haram, halal dibilang halal. Tidak tedeng aling-aling. Ini ciri golongan yang ditolong oleh Allah. Dia menampakkan kebenaran. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. La yadurruhum man خذلهم Tidak memudaratkan mereka orang yang menghinakan mereka. Walaupun dihina-hina, dicelak-celak, kagak ngaruh kata orang Betawi. Dia jalan terus menyampaikan dakwahnya walaupun dihina, walaupun dicela. Hatta ya'ti amrullah sampai datang perkara Allah, perintah Allah yaitu hari kiamat. Jadi cirinya golongan ini akan eksis terus sampai hari kiamat. Golongan yang senantiasa menyuarakan kebenaran. Ketika orang sedang berebut dengan kepemimpinan, dia tetap menyebarkan kebenaran. Ketika orang sedang berebut dengan harta dunia, dia tetap menyebarkan kebenaran. Apapun keadaannya, situasinya, mereka selalu mengatakan ini yang benar, ini yang salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza fasada ahlu syami fala khairu fiikum." ولا تزال طائفة من أمتي منصورون لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة Jika penduduk negeri Syam telah rusak, Syam melalui wilayah Syria, Jazirah Arab dan sekitarnya Yordan. Apabila negara Syam sudah rusak, maka tidak ada lagi kebaikan di antara kalian sudah nggak ada lagi kebaikan. Dan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang mendapat pertolongan. Tidak membahayakan mereka orang-orang yang menghinakan mereka sehingga hari kiamat datang. Hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis ini derajatnya sahih. Semoga kita termasuk di dalamnya. Imam Ibnul Mubarak berkata, menurutku mereka adalah ashabul hadis, yaitu para ahli hadis. Orang-orang yang beragama berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Bukhari menjelaskan Imam Bukhari yang punya kitab Sahih Bukhari, kitab paling sahih setelah Quran. Menurut Ali bin Madini mereka adalah ashabul hadis. Ali bin Madini gurunya Imam Bukhari. Menurut Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal muridnya Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Ahmad bin Hambal, jika kelompok yang mendapat pertolongan itu bukan ashabul hadis, maka aku tidak tahu siapa lagi. Siapa lagi kalau bukan ahli hadis? Ini orang-orang yang beragama mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Dia berkata kepada Imam Ahmad bin Hambal, "Wahai Ahmad, engkau lebih tahu tentang hadis daripada aku." Maka bila sampai kepadamu hadis yang sahih, beritahukanlah kepadaku sehingga aku bermadhab dengannya. Baik hadis itu berasal dari Hijaz, dari Kufah maupun dari Basrah. Berarti Imam Syafi'i beragama mengikuti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, dengan spesialisasi, dengan spesialisasi studi dan pendalamannya di bidang sunnah serta hal-hal yang berkaitan dengannya menjadikan para ahli hadis sebagai orang yang paling memahami tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling memahami tentang petunjuk, tentang akhlak, tentang peperangannya, dan berbagai hal yang berkaitan dengan sunnah. Jadi para ahli hadis yang mempelajari hadis Nabi, dia tahu berbagai permasalahan. Masalah tafsir. Tafsir diambil dari hadis, maka ahli hadis yang paling tahu. Masalah fikih, fikih diambilnya dari hadis. Kalau orang nggak ngerti hadis belajar fikih, akhirnya berhukum dengan hadis maudhu, hadis palsu, hadis doif, Ahli hadis paling tahu tentang sejarah. Sebab sejarah Nabi tertulis dalam hadis. Makanya ahli hadis, dia mengetahui tafsir. Ahli hadis mengetahui fiqih. Ahli hadis mengetahui sirah. Ahli hadis mengikuti akidah. Tiga, lihatlah. Kitab tafsir. Ditafsirkan dengan hadis. Kitab fiqih. Fikih diambil dari hadis. Tauhid, akidah juga diambil dari hadis. Para ahli hadis, semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka, tidak fanatik terhadap pendapat orang tertentu. Betapapun tinggi derajat orang tersebut, mereka hanya fanatik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika manusia pada umumnya fanatik dengan ustadznya, fanatik dengan gurunya, fanatik dengan kiainya, fanatik dengan habibnya. Ahlu sunnah hanya fanatik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda halnya dengan mereka yang tidak tergolong ahli hadis dan mengamalkan kandungan hadis. Mereka fanatik terhadap pendapat imam-imam mereka. Padahal para imam itu melarang hal tersebut. Para imam melarang fanatik kepada dirinya. Sebagaimana para ahli hadis fanatik terhadap sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya tidaklah mengherankan jika ahli hadis adalah kelompok yang mendapat pertolongan dan golongan yang selamat. Khatib Al-Baghdadi dalam kitab monumentalnya Syaraf Ashabil Hadis menulis jika sahibur ra'yi sahibur ra'yi adalah orang yang mendahulukan pendapat akal daripada hadis sahibur ra'yi orang yang kalau beragama dengan akal-akalan kalau masuk akal diterima kalau akalnya nggak bisa mencerna, ditinggalkan. Namanya ashabur ra'i. Jika ahli ra'i disibukkan dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat baginya, lalu dia mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya dia akan mendapatkan sesuatu yang membuatnya tidak membutuhkan lagi selain sunnah. Kalau kita sibuk dengan sunnah Nabi, kita sudah cukup dengan sunnah Nabi. Tidak butuh yang lain. Menunjukkan ajaran Nabi itu sudah sempurna, sudah lengkap. Tidak perlu ditambah-tambah yang bukan dari Nabi. Sebab sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengandung pengetahuan tentang dasar-dasar tauhid, menjelaskan tentang janji dan ancaman Allah, menjelaskan tentang sifat-sifat Rabb semesta alam, menjelaskan tentang berita perihal sifat surga dan juga tentang neraka, menjelaskan juga apa yang disediakan oleh Allah di dalamnya bagi orang-orang yang bertakwa, menjelaskan tentang neraka bagi orang yang ingkar dan ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Semuanya sudah lengkap disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Kalau kita punya kesungguhan dan punya umur panjang, bisa dilihat dalam Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Tobroni, dan yang lainnya. Di dalam hadis juga terdapat kisah-kisah para nabi dan berita orang-orang zuhud di dalam hadis Nabi ada kisah orang-orang yang zuhud. Apa sih zuhud? Orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang tidak berguna di akhirat. Zuhud artinya orang yang meninggalkan apa-apa yang tidak berguna di akhirat. Juga para kekasih Allah. Dalam hadis Nabi diceritakan. Seperti cerita tiga orang yang disebutkan dalam hadis. Si botak, si belang, dan si buta. Sudah pernah dengar? Ada orang Bani Israel yang satu kepalanya botak. Yang kedua kulitnya belang-belang. Yang ketiga matanya buta. Allah hendak menguji tiga orang ini. Datang malaikat kepada orang yang botak kepalanya. Apa yang paling kamu inginkan? Kata si botak, aku ingin rambut yang bagus. Lalu diusap kepalanya, rambutnya jadi bagus. Kata malaikat, harta apa yang paling kamu sukai? Ia menjawab, onta. Dikasih onta bunting. Lalu, berkembang biaklah menjadi selembah onta. Lalu malaikat datang kepada si belang apa yang paling kamu inginkan? Aku ingin kulit yang mulus. Hilang dariku apa yang membuat orang jijik. Diusap kulitnya, langsung punya kulit mulus. Harta apa yang paling kamu sukai? Dijawab, sapi. Diberi dia sapi yang bunting. Lalu berkembang biak sapinya menjadi selembah sapi. Lalu datang kepada si buta. Apa yang paling kamu sukai? Kata si buta, Aku ingin Allah mengembalikan penglihatanku. Maka diusap oleh malaikat, matanya bisa melek. Lalu, harta apa yang paling kamu sukai? Dia jawab, kambing. Dia dikasih kambing, bunting, didoakan semoga Allah mendapatkan berkah pada memberikan berkah padamu pada kambing ini. Berkembang biak kambingnya menjadi selembah kambing. Tetapi Allah hendak menguji mereka. Malaikat datang pura-pura jadi orang botak kepalanya miskin lalu datang kepada si botak yang rambutnya udah bagus. Saya orang miskin, terputus perjalanan. Tidak sanggup aku melanjutkan perjalananku hari ini kecuali dengan pertolongan Allah kemudian pertolonganmu. Demi zat yang telah memberimu rambut yang bagus, harta yang banyak. Aku minta kepadamu seekor sapi saja. Seekor ontak saja. Agar aku bisa melanjutkan perjalananku hari ini. Maka kata si botak yang udah kaya, kebutuhan saya banyak. Saya lagi banyak pengeluaran. Ah, tidak mau ngasih. Kata pengemis yang itu malaikat, Bukankah kamu dulunya botak, orang-orang jijik kepadamu? Kemudian Allah memberikan kepadamu rambut yang bagus? Bukankah kamu dulu miskin? Kemudian Allah Ta'ala memberikan kekayaan kepadamu? Si botak yang sudah kaya ini lupa diri. Dia mengatakan, aku kaya adalah warisan nenek moyangku. Memang saya keturunan orang kaya. Maka apa kata malaikat? Kalau kamu bohong, kamu akan kembali miskin seperti semula. Maka si botak, palanya botak lagi dan miskin lagi. Lalu datang kepada si belang. Pura-pura jadi pengemis belang. Dan mengatakan saya pengemis miskin. Putus perjalananku. Tidak bisa melanjutkan perjalanan kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian pertolonganmu. Demi zat yang telah memberikan kepadamu kulit yang mulus, harta yang banyak. Aku minta seekor sapi saja agar aku bisa melanjutkan perjalananku. Ternyata si belang yang sudah mulus kulitnya menjawab sama seperti jawaban si botak. Maka malaikat pun marah. Kalau kamu bohong, kamu akan kembali miskin seperti semula. Maka kembali kulitnya belang dan miskin lagi. Itu akibat dari tidak mensyukuri nikmat Allah. Akhirnya datanglah kepada si buta yang sudah melek matanya. Pura-pura jadi pengemis buta. Saya orang miskin, terputus perjalanan, tidak bisa melanjutkan perjalananku hari ini kecuali dengan pertolongan Allah dengan dan pertolonganmu. Demi zat yang telah mengembalikan matamu yang bagus, aku minta seekor kambing saja agar aku bisa melanjutkan perjalananku. Dijawab pun sama, uh, dia mengatakan, aku dulunya buta. Kemudian Allah mengembalikan mataku. Sekarang ambillah kambing yang kamu butuhkan. Tinggalkan kambing yang tidak kamu butuhkan. Demi Allah, aku tidak akan membebanimu. Demi Allah, aku tidak akan membebanimu dengan hutang. Jadi ini pemberian cuma-cuma. Apa kata malaikat? Aku hanyalah utusan Tuhanmu Allah murka kepada kedua temanmu dan Allah ridho kepada Maka si buta ini tetap melek dan hartanya tetap kaya. Ini yang dimaksud dengan di dalam hadis terdapat kisah-kisah wali-wali Allah. Seperti kisah si buta ini. Ini adanya dalam hadis. berita para orang zuhud, para kekasih Allah, nasihat-nasihat yang mengena, pendapat-pendapat ahli fikih, khutbah-khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mukjizat-mukjizatnya dan seterusnya. Itu ada dalam hadis. Di dalam hadis terdapat tafsir Al-Qur'anul Azim. Terdapat kabar dan peringatan yang begitu bijaksana Terdapat pendapat-pendapat sahabat tentang berbagai hukum yang terpelihara. Allah menjadikan ahli hadis sebagai tiang pancang syariat. Dengan mereka, setiap bid'ah yang keji dihancurkan. Mereka adalah pemegang amanat Allah di tengah para makhluknya. Perantara antara Nabi dan umatnya. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam memelihara kandungan atau matan hadis, cahaya mereka berkilau dan keutamaan mereka senantiasa hidup. Setiap golongan yang cenderung kepada nafsu, jika sadar pasti akan kembali kepada hadis. Tidak ada pendapat yang lebih baik selain pendapat ahli hadis. Bekal mereka kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah argumentasi mereka jadi senjatanya firman Allah dan sabda Rasulullah. Rasulullah SAW adalah kelompok mereka dan kepada beliau nisbat mereka. Jadi kan nisbatnya bersandar kepada hadis Nabi. Mereka tidak mengindahkan berbagai pendapat selain merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menyusahkan mereka. nyusahin ahli hadis. Niscaya dibinasakan oleh Allah. Dan barang siapa memusuhi mereka. Niscaya dihinakan oleh Allah. Orang yang memusuhi sunnah Nabi. Pasti akan dihinakan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk kelompok ahli hadis Berilah kami rizki untuk bisa mengamalkannya. Cinta kepada para ahli hadis. Dan bisa membantu orang-orang yang mengamalkan hadis. Amin. Ya Rabbal Alamin. Inilah pelajaran kita pada malam hari ini mengenai ciri-ciri golongan yang selamat dan siapakah At-Taifah Al-Mansurah. Kita akan lanjutkan insyaAllah di pertemuan yang akan datang mengenai macam-macam tauhid. Selanjutnya masih ada waktu untuk bersoal jawab. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Silahkan. Makasih Ustaz. Hmm. E, ciri-ciri golongan orang yang selamat ini adalah e, golongan yang selamat jumlahnya sangat sedikit di tengah banyaknya umat manusia. Nah yang saya tanyakan, uh, bentuk buku ini saya sudah baca sedikit sudah lama sekali dikarang dan hadis ini sudah ratusan tahun juga dalam Quran begitu. Uh, sedangkan perjuangan Nabi sudah begitu hebat dan banyak dulu sudah orang-orang yang baik. Jadi uh, di pikiran saya karena ini sudah lama, apakah memang Allah uh, membuat kepada akhir zaman itu membuat orang makin tidak baik atau apa penyebabnya? Tapi ini sudah tertulis dari awal Bagaimana kok memang sudah tertulis, apa memang sudah disuratkan, kalian nanti makin jelek, makin jelek begitu. Artinya tidak ada petunjuk lagi bagi hidayah bagi orang. Makasih Ustaz. Iya, seperti itulah keadaannya. Di ya, Al-Quran disebutkan wa qalilu min syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Kemudian la tazalu ta'ifatu min ummati akan senantiasa ada sekelompok kecil dari umatku ini menunjukkan semakin jauh dari masa kenabian, orang semakin pinter dalam urusan dunia, tetapi semakin bodoh dalam arasan agama. Sehingga orang-orang yang berpegang dengan agama semakin hari semakin sedikit, semakin sedikit. Kalau dulu dekat dengan zaman kenabian, orang-orang itu banyak yang mempelajari agama, cinta dengan agama, menjadi pembela agama, Siapa yang menentang nabinya dihukum dengan banjir, disambar dengan halilintar, diangkat gunung mau ditimpakan sama mereka. Sehingga mereka banyak yang dekat dengan agama. Tetapi di akhir zaman nabinya sudah tidak ada. Yang dakwahnya sedikit. Yang mau jadi ustadz sedikit Capek jadi ustadz. Gini hari aja belum pulang. Orang-orang udah pada di rumah. Iya. Sedikit sekali. Di samping tidak nyaman kalau menyampaikan kebenaran, ada saja yang nggak suka. Karena itulah semakin dekat hari kiamat, orang semakin meninggalkan agama. Sampai-sampai nanti pas datangnya hari kiamat, apa kata Nabi? la taqumu sa'ah hatta la yuqalu ala wajhil ardi la ilaha illallah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai-sampai di muka bumi enggak ada lagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jangankan solat, jangankan puasa, la ilaha illallah saja orang sudah enggak ada yang mengucapkan. Laki-laki menyetubuhi wanita di pinggir jalan seperti keledai. Mereka bersetubuh di pinggir jalan. Orang yang baik pada waktu itu cuma bisa ngomong bersembunyilah, bersembunyilah, menyingkirlah, menyingkirlah, jangan di pinggir jalan. Ini kejahatan. Dan katanya sekarang sudah mulai di negeri-negeri barat, di pantai-pantai orang udah kayak ayam. Gak tahu malu. Itulah dekatnya hari kiamat. Semoga Allah menyelamatkan kita dan keluarga kita dari kejahatan tersebut. Jadi memang sudah tertulis seperti itu. Buktikan aja sekarang. Kompleks ini berapa ribu jumlah penduduknya. Yang sholat maghrib berapa persen? Wa qalilu min ibadiyah syakur. Sangat sedikit lagi hamba-hambaku yang bersyukur. Bapak-bapak, ibu-ibu punya anak lima, punya anak enam. Yang taat beragama berapa? Ada enam cuman atu yang rajin, yang lainnya mah Demikianlah keadaan. Maka kewajiban kita berdakwah terus, pantang mundur walaupun sudah ditentukan. Kalau sudah ditentukan orang nggak dapat hidayah, ngapain kita dakwahin? Jawabannya agar kita mendapat hujah di hadapan Allah. Ya Allah, aku sudah menyampaikan sama dia, dia saja yang nggak mau. Kalau kita diam, udah Percuma deh masyarakat didakwain juga. Memang udah Allah takdirkan sedikit jumlahnya. Gak usah kita dakwah. Kita berdosa. Tetap kita harus berdakwah. Walaupun Allah telah takdirkan dakwah tidak akan didengar di akhir zaman. Apa fungsinya, apa tujuannya? Agar kita menegakkan hujah di hadapan Allah. Seperti itu. Jangan putus asa berdakwah walaupun sudah ditentukan jumlahnya sedikit. Tetap kita dakwahi. Silahkan. Kalau ada lagi ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. warahmatullahi. Eh, terima kasih tadi disebutkan bahwa amal soleh itu ditandai dengan dua hal, Ha. Ah. yaitu pertama ikhlas karena Allah, dan yang kedua adalah sesuai dengan petunjuk Rasul, itibar Rasul. Yeah. Eh, itu apakah referensinya dari hadis atau Al-Quran ya? Iya. Referensi yang pertama dari Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran. Ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah jika kamu cinta kepada Allah, ikutilah aku. Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Kul in kuntum Allah. Jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni. Maka ittiba'lah kepadaku. Itu dalil wajibnya kita ittiba. Apa ittiba? mengikuti Rasulullah. Adapun dalil tentang ikhlas diantaranya surat al baqarah Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, mukhlisin. Itu dalil wajibnya ikhlas. Dalil dari hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Hadisnya Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dengan niatnya. Dan seseorang itu dinilai sesuai dengan niatnya. Adapun dalil itibak dari hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amal itu tertolak. Capek-capek beramal, beribadah, nggak ada contohnya dari Nabi. Kata Nabi, tertolak. Sudah disampaikan berabad-abad. Tetapi setan senantiasa menghias-hiasi amalan yang tidak ada contohnya. Ada lagi yang sudah tahu hadisnya emang sih tertolak tapi kan nggak dosa. Dosa. Mana dalilnya dosa? Nabi mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalatun wa kulla dalalatin finnar hati-hati kamu dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Perkara yang ditambah-tambahkan ke dalam agama itu namanya bid'ah. Semua bid'ah itu menyesatkan dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Bagaimana enggak dosa ancamannya neraka? itu dia dalil amal soleh ada dua. Satu apa bu? Ikhlas. Yang kedua harus ittiba. Dalilnya ada surat Ali Imran 31, kemudian surat al bajinah hadisnya Bukhari Muslim, innamal a'malu biniyat dan hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Silakan kalau ada lagi yang bertanya. Sebelum azan Isya. Hah, udah masuk? Sudah masuk Isa. Kita ketemu lagi insya Allah di pertemuan yang akan datang dua pekan lagi. Yaitu pekan ketiga tanggal berapa? Sekarang tanggal 6. Tanggal 20. Iya, tanggal 20 insya Allah masih bisa ketemu lagi.